Di tengah-tengah kesibukan kita, kesibukan kita dalam urusan rumah tangga dan kesibukan-kesibukan yang lainnya, Allah masih menolong kita dan membantu kita untuk bisa menyempatkan diri kita sejenak meluangkan waktu untuk bermajlis mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala yang mana menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala tidak tersembunyi lagi bagi kita bahasanya amalan tersebut adalah min afdalil a'mal termasuk amalan yang paling afdol yang paling utama terutama di zaman kita sekarang ini maka pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji dan mengangkat sebuah tema yang terkait dengan An-Nisa yaitu tentang sifat al-mar'ah as-salihah. Tema ini yang akan kita bahas dan akan kita kaji yaitu akan kita dengarkan bersama tentang bagaimana sifat karakter dan ciri-ciri wanita salihah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibni Amr ibn al-As أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda ad-dunya mata ad-dunya mata dunia itu adalah perhiasan wa khairu mata'iha al maratu salihah wa khairu mata'iha al maratu salihah dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah al-mar'atus salihah. Adalah wanita yang salihah. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang makna hadis ini. Penggalan hadis ad-dunya mata maknanya adalah al-mata bermakna ai syai'un yutamatta' bih sesuatu yang seseorang itu bernikmat-nikmat dengannya itu adalah mata dan sebaik-baik hal itu sebaik-baik mata sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atus salihah Maknanya ai qala rahimahullah idza wuffiqal insan limra'atin salihah fi diniha wa aqliha fa hadza khairu mata'id dunya. Oleh karena itu jika seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan sebaik-baik perhiasan dunia ini yaitu wanita yang salihah yang baik agamanya dan akalnya, maka sesungguhnya inilah perhiasan dunia yang terbaik. Kenapa? Li'annaha tahfadhu fi sirrihi wa malihi wa waladihi. Karena seorang wanita yang salihah seorang figur wanita yang salihah dia akan mampu menjaga rahasia suaminya bisa menjaga harta suaminya dan anak-anaknya. Beliau melanjutkan penjelasan hadis ini wa idza kanat salihatan fil aql aidha fa innaha tudabbir lahu at-tadbir al-hasan. Seorang wanita yang salihah yang baik agamanya jika ditunjang dengan baiknya akal akalnya baik dan sempurna maka seorang wanita yang seperti ini sifatnya maka dia akan mampu mengatur urusan rumah tangganya mengatur rumah suaminya dengan pengaturan yang baik begitu juga dia akan bisa mampu mendidik dan mentarbiah anak-anaknya dengan tarbiah yang baik in nadhara sarrathu jika suami sang suami melihat kepadanya memandang kepadanya maka dia menjadikan suaminya bahagia wa in ghaba anha hafizathu dan jika sang suami sedang pergi meninggalkan rumah maka dia seorang istri dan wanita yang salihah dia akan menjaga diri untuk suaminya. Wa in wukila ilaiha lam takhunhu dan jika dia diberikan amanah maka dia tidak akan berkhianat. Fahadhil mar'ah ia khairu mata'id dunya dan wanita yang memiliki sifat-sifat demikian inilah yang disebut sebagai khairu mata'id dunya sebaik-baiknya perhiasan dunia. Inilah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebuah hadis yang sangat agung yang mendasari kita mengangkat tema kajian ini karena sangat pentingnya dan urgensi dari pembahasan ini karena sesungguhnya wanita di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Maka bersyukurlah ayuhal akhwat wal ummahat yang telah memberikan karunia kepada antunna kalian dengan Islam dengan manhaj yang sahih. Allah mengaruniakan kepada kalian untuk berhijab dengan hijab yang syar'i. Islam telah memuliakan kalian, maka bersyukurlah. Syukurilah nikmat Allah ini dan tentunya syukur sekali lagi tidak hanya dengan lisan dan bibir namun syukur haruslah dilakukan dengan dipenuhinya rukun-rukun syukur tersebut yaitu al-i'tiraf mengakui dan ya'tarif mengakui dengan sebenar-benarnya bahwasanya nikmat ini hanyalah datang dari Allah semata Kemudian kita memuji Allah dengan lisan-lisan kita dan kita menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah dan tidak menggunakannya di dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pembahasan kita kali ini kita akan mengkaji sebuah kitab dengan judul Sifatul Mar'ah As-Salihah. pertama-tama yang akan kita bahas adalah terkait definisi dari soleh. Ya. At-ta'rif bis soleh. Waman huwa rajul as-salih waman hiya al-mar'atu salihah. Pembahasan yang pertama, apa yang dimaksud dengan soleh itu? Ya. Maknanya secara bahasa dan maknanya secara syar'i. disebutkan oleh Al Khalil Ibnu Ahmad di dalam kitabnya Al Ain berkata rahimahullah as-salah naqidul fasad as-salah jadi kalimat saleh diambil dari kata as-salah yang maknanya adalah naqidul fasad lawan dari kerusakan ورجل صالح في نفسه مصلح في أعماله وأموره seorang pria dikatakan rajulun salih yaitu dia baik untuk dirinya sendiri muslihun fi a'malihi wa umurihi dan memperbaiki amalannya serta perkara-perkaranya ini yang dimaksud dengan rajulun salih yaitu salihun fi nafsihi muslihun fi a'malihi wa umurihi berkata Al-Qadi Ibn Iyad di dalam kitabnya masyariqul Anwar tentang ketika menjelaskan tentang makna saleh ar-rajul as-salih maknanya adalah al-qa'im bima yalzamuhu min huquqi rabbih wa ibadatihi seorang pria yang saleh tentunya ketika kita menyatakan atau menyebutkan definisi pria yang saleh maka mencakup wanita yang salihah ya wanita yang salihah yaitu bagaimana ar-rajul saleh itu yaitu al-qa'im bima yalzamuhu min huquqi rabbih wa ibadatihi yaitu seorang pria yang menegakkan hak-hak rabbnya dan hak-hak peribadatan kepada rabbnya. Berkata Al Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Tahrir Al-Fadid Tambih ya. Qala Abu Ishaq Az-Zujjaj wa sahibul matali as-salih makna dari as-salih dinukilkan oleh Imam Nawawi ya. dari sebagian ahlul lughah yang dimaksud dengan as-salih adalah wal qaim bima alaihi min huquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. As-salih maknanya adalah al-qaim. Seorang yang bisa menegakkan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Baik yang terkait dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala maupun yang terkait dengan hak-haknya makhluk hak-haknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala maka dari sini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah kita bisa menyimpulkan bahasanya secara umum makna al-mar'atus salihah adalah al-qa'imah bima 'alaiha bin huquqillah wa hukuki al ibad yaitu seorang wanita yang bisa menegakkan dan menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya baik yang terkait dengan hak-haknya Allah haknya Rabbul Alamin hak Rabbnya dari berbagai macam ibadah yang wajibah ya, salat puasa, ya, zakat, dan semisalnya dari berbagai amalan-amalan yang disyariatkan di dalam Islam yang terkait dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia bisa menunaikan hak-hak Allah, dia juga bisa menunaikan hak-haknya para hamba. Ya. Seorang wanita yang salihah adalah seorang wanita yang bisa menunaikan hak-hak suaminya, hak-hak anak-anaknya, hak-hak saudari-saudarinya sesama muslimat, hak-hak tetangganya, dan juga tidak lupa dari itu semua hak-hak kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Ini secara umum makna dari al-mar'atus salihah. Nah, makhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Banyak di dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menyebutkan tentang keutamaan almar'atus salihah. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, hadisnya Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh lima Muslim. Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Dan juga sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Bukhari dan Muslim bahasanya Rasulullah alaihi wasallam bersabda tungkahul mar'atu li arba' wanita itu dinikahi karena empat hal yang pertama limaliha karena hartanya, wali hasabiha dan karena keturunannya, wajamaliha karena kecantikannya, wali biniha dan yang terakhir adalah karena agamanya. Kemudian Rasulullah SAW menutup hadis ini dengan sebuah wasiat dan nasihat yang sangat agung, ya, fadfar bidhatid din taribat yadaka maka prioritaskanlah ya, wanita yang memiliki agama taribat yadaka maka akan beruntung engkau ya. begitu juga di dalam hadis yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan wanita yang salihah sebagaimana yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda arbaun minas sa'adah empat hal yang termasuk kebahagiaan yang pertama beliau sebutkan di awal penyebutan dari empat kebahagiaan ini yang pertama adalah al-mar'atus salihah yaitu wanita yang salihah ya, perhatikan Rasulullah wasallam menyebutkan al-mar'atus salihah di posisi pertama dari empat kebahagiaan yang akan beliau sebutkan maka ini menunjukkan betapa tingginya posisi dan kedudukan al-mar'atus salihah di dalam Islam. Karena seorang wanita yang salihah itu adalah sebab baiknya generasi muda kaum muslimin kelak. Berbeda halnya jika para wanita, para nisa telah jauh dari sifat-sifat salihah, maka ini merupakan sebab terbesar dari suramnya masa depan para generasi muda kaum muslimin. Kata Rasulullah SAW di, di dalam hadis ini, Arba'un minas sa'adah, empat hal yang termasuk kebahagiaan. Yang pertama, al atau salihah, baru kemudian disusul dengan yang kedua, wal maskanu al-wasi' baru kemudian disusul dengan tempat tinggal yang luas. Ya jadi tempat tinggal kedudukannya hanya pada posisi kedua. Ya. Nah, lebih utama dan lebih tinggi posisi almar atau salihah. Nah, kemudian yang ketiga, posisi yang ketiga dari empat kebahagiaan adalah wal jarus salih, tetangga yang saleh. Kemudian yang keempat adalah walmar kabulhani kendaraan yang baik. Kemudian wa arba minasyaqawah kebalikannya empat hal yang termasuk ya, kesengsaraan. Ya. Yang pertama adalah al-jarusu tetangga yang jelek, tetangga yang buruk. Kemudian yang kedua disusul dengan wal mar'atus wanita yang tidak baik. Ya. Tidak baik akhlaknya, tidak baik agamanya ini ya kemudian yang ketiga wal maskanud dayyik tempat tinggal yang sempit wal markabussu busuk dan kendaraan yang jelek atau kendaraan yang buruk hadis ini isnadnya sahih Akhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah kita mengetahui betapa tingginya keutamaan al-mar'atus salihah di dalam Islam, ya, maka tentunya hal ini hendaknya memotivasi kita semua terkhusus kepada an-nisa untuk berlomba-lomba menjadi para wanita yang salihah. Namun perlu diketahui untuk menjadi seorang wanita yang salihah dibutuhkan adanya ijtihad, dibutuhkan adanya usaha, ya. karena tidak mudah untuk menjadi, untuk mendapatkan predikat al-mar'atus salihah. Bahkan disebutkan di dalam banyak hadis ya, yang menunjukkan bahwa memang untuk bisa mendapatkan predikat menjadi al-mar'atus salihah adalah sesuatu yang berat membutuhkan adanya usaha dan ijtihad disebutkan dalam banyak hadis bahwa memang jumlah orang atau wanita-wanita yang salihah itu sangat sedikit. Jumlah an-nisa as-salihat jumlahnya adalah qalilah, sedikit. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Usamah bin Zaid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qumtu ala babil jannah fa idza 'amatu man dakhalaha al-masakin. Aku berdiri di depan pintu al-jannah. Maka aku melihat mayoritas orang-orang yang memasukinya memasuki al-jannah adalah dari golongan masakin, orang-orang miskin. Wa idza ashabul jaddi mahbusun. Adapun orang-orang yang kaya tertahan. Ya. Kemudian di akhir hadis disebutkan wa kuntu ala babin nar dan aku pun berdiri di depan pintu an-nar, pintu neraka, faida amatu man an-nisa. Dan aku melihat mayoritas yang memasuk yang memasuki annar tersebut adalah dari kaum nisa. Maka hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab annar. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah hadis yang kita sebutkan tadi bahasanya memang jumlah an as-salihat adalah sangat sedikit Namun itu semua bukan menjadikan kita malah berputus asa Namun hendaknya hal itu menjadi cambuk yang bisa memotivasi kita dan menghasung kita untuk berusaha menjadi wanita yang salihat. Disebutkan hadis yang di dalam hadis yang lain dengan makna yang serupa dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Imran bin Husain عن النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت ahliha al الفقراء aku melihat menengok ke dalam al-jannah maka aku melihat kebanyakan penduduknya adalah dari kaum fuqara wattala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahliha an dan aku pun melihat menengok ke dalam an-nar dan aku melihat bahwasanya kebanyakan penduduknya adalah dari kaum wanita makna yang serupa juga dikeluarkan oleh Imam Muslim ya, dari Rasulullah Alaihissalam dari sahabat Imran bin Husain juga ya bahasanya Rasulullah Alaihissalam bersabda inna qala sakinil jannah an nisa ya, kalau tadi kedua hadis yang sebelumnya kita sebutkan bahasanya Rasulullah menyatakan kebanyakan dan mayoritas penduduk An-Nar adalah dari kalangan An-Nisa Adapun dalam hadis ini disebutkan inna aqala inna aqalla sakini al jannah an nisa. Penduduk jannah yang paling sedikit jumlahnya adalah dari kaum wanita. Ya. Jadi kaum wanita itu ya, minoritas di dalam al jannah ini. Ya. Disebutkan dalam hadis ini riwayat Muslim maka dalil-dalil yang kita sebutkan tadi hendaknya menjadi tarhib ya. menjadi tarhib ya. yang hendaknya para wanita menjadi ya, takut liqillati man yadkhul minhun al jannah wa dhalika li su'i a'malihin wa fasadihin wa ba'dahun wa bu'duhun anis salah war rasyad wa la yadhlim rabbuka ahada maka dalil-dalil yang kita sebutkan tadi hendaknya menjadi tarhid, ya menjadi tarhib menjadikan kita takut ya karena ternyata di dalam hadis-hadis tersebut dinyatakan bahasanya kebanyakan penduduk neraka adalah an-nisa dan sebaliknya an-nisa adalah kaum atau penduduk jannah yang minoritas yang sedikit jumlahnya di dalam al-jannah Maka sekali lagi tema yang kita angkat pada pagi hari ini sangat penting bagi kita terkhusus kaum Anissa ya, untuk bisa bagaimana caranya dia bersifat dengan sifat-sifat wanita yang salihah itu kemudian dia berusaha untuk bisa memiliki sifat-sifat tersebut kita akan sebutkan ya, untuk pertemuan kali ini dan yang akan datang dari sifat-sifat almar atau salihah tersebut. Yang pertama dari sifat-sifat almar atau salihah adalah al-ihtimam bil ilm wal fiqh. Memiliki perhatian yang baik memiliki ihtimam dan perhatian terhadap ilmu dan fiqh. Tentunya yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat yang pertama dari sifat-sifat almaratus salihah. Dan tentunya tidak tersembunyi bagi kita tentang keutamaan ilmu syar'i. Sudah kita dapatkan pada kajian-kajian mungkin ya. Di antara keutamaan ilmu syar'i adalah diangkatnya derajat seseorang yang berilmu baik di dunia maupun di akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Dan juga dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman uh, eh, Rasulullah alaihi wasallam bersabda yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi akwaman, wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan kitab ini yaitu dengan Al-Qur'an Akwaman, kaum-kaum ya, sekelompok manusia. Allah mengangkat derajat mereka dengan sebab Al-Qur'an, yaitu bagi barang siapa yang mempelajarinya dan mengamalkannya. Wa yad'u bihi akharin dan Allah akan menghinakan serta merendahkan orang-orang atau sebagian kaum, sebagian orang yang lain dengan sebab Al-Quran ini. Yaitu bagi barang siapa yang tidak mau mempelajari Al-Quran dan tidak mau mengamalkannya. Sesungguhnya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah pentingnya ilmu karena ilmu itu sendiri memiliki banyak fadilah, memiliki banyak keutamaan. Dalam hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahasanya Rasulullah salatu wasallam bersabda yang mana hadis ini menerangkan di antara keutamaan ilmu adalah al ilmu tariqun ilal jannah ilmu adalah jalan sebab yang bisa mengantarkan seorang ke dalam al-jannah. Ar-Rasul alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan yang dengannya dia menuntut ilmu, mencari ilmu. Dan yang dimaksud dengan menempuh perjalanan di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, at-tariq al-hissi wal ma'nawi. Ya, perjalanan yang dimaksud di sini adalah yang hissi yaitu kita berjalan dari rumah menuju tempat ta'lim ya, dari rumah menuju masjid untuk menghadiri majelis-majelis ilmu atau ataupun at-tariq al-ma'nawi perjalanan untuk bisa mendapatkan ilmu yang sifatnya maknawi ya, misalnya dengan kita membuka kitab-kitab ilmu ya meluangkan waktu kita untuk membuka kitab-kitab para ulama, menuntut ilmu dengan membaca kitab-kitab ulama tersebut, maka ini juga termasuk ke dalam cakupan hadis ini. Hmm? Karena at-tariq yang dimaksud di sini mencakup dua hal yaitu yang hissi dan maknawi. Maka barang siapa yang menempuh perjalanan dan usaha yang dengannya dia mendapatkan ilmu syar'i, ilmu agama, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju al jannah ya. begitu juga diantara faidah ilmu adalah bahwasanya ilmu itu adalah nur ilmu itu adalah nur cahaya yang akan menerangi jiwa seorang hamba yang akan menerangi jiwa hamba Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif Lam Ra Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh zulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid Alif Lam Ra sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad alaihissalatu wassalam agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan dari dulumat menuju cahaya yaitu menuju ilmu menuju hidayah Begitu juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina." Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian sebuah burhan, petunjuk dan penjelasan dari Rabb kalian. Wa anzalna ilaikum nuram mubina dan kami turunkan kepada kalian nuran mubina yaitu Al-Qur'an yang disifati di dalam ayat ini dengan nur dengan cahaya karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala berfirman fa billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna dan berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan kepada nur kepada cahaya yang telah kami turunkan. Ya, jadi di dalam ayat-ayat ini disebutkan bahwasanya ilmu disifati dengan cahaya. Ya, disebut dengan nur, dengan cahaya karena sungguhnya ilmu itu akan menerangi jalan hamba. Menerangi kolbu hamba untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. dan juga mungkin pernah kita dengar bait syair yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika mengeluhkan kepada gurunya, kepada syekhnya yaitu Al-Waqi' mengeluhkan tentang buruknya hafalan beliau. Ya. Kemudian Al-Waqi' menjawab ya sebagaimana yang dihikayatkan oleh Imam Syafi'i dalam syair yang beliau buat syakautu ila waqi'in su'ahibbi aku mengadukan kepada waqi' su'ahibbi jeleknya hafalanku farsyadani ila tarkil ma'asi maka beliau membimbingku agar aku meninggalkan kemaksiatan kemaksiatan wa qala innal ilma nur ini syahid yang ingin kita angkat. Wa qala innal ilma nurun. Dan beliau berkata bahasanya ilmu itu adalah cahaya wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Dan ilmu Allah cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat. ini ya di antara fawaid-fawaid atau fadilah fadail al-ilm, keutamaan dari ilmu. Nah, ini sifat yang pertama dari sifatul mar'ah as-salihah. Sifat yang kedua akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah seorang wanita bersifat dengan sifat yang pertama yaitu ihtimam, memiliki perhatian terhadap ilmu dan fiqh ya. Maka yang kedua hendaknya dia bersifat dengan sifat al-amal bil ilm. Ya beramal dengan ilmu yang telah dia pelajari. Karena sesungguhnya ilmu itu tidaklah dituntut secara zatnya. Ilmu tidaklah dituntut dan dicari karena zatnya. Karena ilmu itu dituntut, tidaklah dituntut dan tidaklah dicari kecuali agar diamalkan. Agar di amalkan. Dan sangat banyak dalil-dalil dari Al-Quran yang menyebutkan tentang keutamaan al-amal as-salih. Ya. Dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan amal saleh dan tidaklah sebuah amal dikatakan sebagai amalan yang saleh kecuali jika dilandasi dengan ilmu kecuali jika dilandasi dengan ilmu. Dan sesungguhnya al-amal bil ilm beramal dengan ilmu yang telah dipelajari adalah samaratuhu wa faidatuhu. Ya. Adalah buah dari ilmu itu sendiri dan faidahnya. Sehingga jika ilmu itu di telah diraih namun tidak dilanjutkan dengan mengamalkannya, tidak disertai dengan mengamalkannya, maka laisa lahu faidah diniyah wala Maka tidak ada faidah dari ilmu tersebut. Kalau hanya sekedar dituntut, sekedar dicari namun tidak diamalkan, ya. Maka itu seperti permisalannya seperti pohon yang tidak berbuah, yang tidak berfaedah, bahkan bisa menjadikan sahibul ilm tersebut menjadi ya, celaka ya. karena ilm hujjatun ala sahibihi in lam ya'mal bihi al ilm hujjatun ala sahibihi in lam ya'mal bihi karena sungguhnya ilmu itu adalah hujjah bagi pemiliknya ya, ilmu itu hujah atas pemiliknya yang bisa memberatkan pemiliknya jika dia tidak mau mengamalkannya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an dari Rasulullah alaihi wasallam bersabda yang di dalam akhir di, di akhir hadis tersebut disebutkan al Quran hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu adalah hujjah bagimu au atau atasmu. Yaitu Al-Qur'an menjadi hujjah bagimu yang akan menolongmu ya, jika engkau mempelajarinya dan mengamalkannya. Adapun jika engkau mempelajari, mempelajarinya, mengilmuinya, namun tidak mau mengamalkannya, maka hakikatnya dia adalah hujjatun alaika hujjah yang akan membinasakanmu demikian ya pentingnya kita memperhatikan prinsip yang kedua ini atau sifat yang kedua ini yaitu al-amal bil ilm al-amal bil ilm mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Kemudian sifat yang ketiga dari sifatul mar'ah as-salihah adalah at-tamassuk bis sunnah. At-tamassuk bis sunnah. Yang mana kedudukan as-sunnah itu adalah sangat tinggi Sampai-sampai Al-Imamul Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah menyatakan al-Islam huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah itu sendiri dan sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Ya. Dan yang dimaksud dengan as-sunnah di sini adalah sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk kita menaati rasulnya ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan janganlah kalian membatalkan pahala amal-amal kalian yaitu jika tidak mau menaati Allah dan Rasulnya dan sesungguhnya At-tamassuk berpegang teguh dengan apa yang datang dari Rasulullah Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW Adalah Al-fawz wan najah Adalah sumber kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kemudian Allah melanjutkan, "Qul atiiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Katakanlah wahai Muhammad, In kuntum Allah. Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, ikutilah Rasulullah alaihi wassalam. Ini adalah bukti dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengklaim dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya dia buktikan dengan mengikuti dan menaati Rasulullah alaihi salatu wasallam. Hendaknya dia buktikan dengan mengikuti dan mengamalkan sunnah Rasul alaihissalam. wassalam. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang ayat ini beliau sebutkan bahasanya ayat ini adalah ayatul mihnah ayatul mihnah ayat ujian ya, ayat ujian karena dengannya lah dengan ayat ini ialah dengan ayat inilah Allah menguji benarnya kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qayyim berkata, "Idda'a qaumun mahabbatallah." Idda'a qaumun mahabbatallah. Sekelompok kaum mengklaim dirinya mencintai Allah Subhanahu wa taala fa fa'anzalallahu ayatal mihnah maka Allah turunkan ayat mihnah, yaitu ayat ini in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni karena sesungguhnya menaati rasul menaati sunnahnya mengikuti sunnahnya dan mengamalkannya itu adalah bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala maka barang siapa yang mengklaim dirinya cinta kepada Allah namun tidak mau menjalankan dan mengikuti sunnah Rasul, maka sungguhnya klaimnya itu adalah klaim yang dusta. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atiur rasula la'allakum turhamun." Dan taatilah Rasul alaihi salatu wassalam agar kalian dirahmati. dan sangat banyak ya, keutamaan dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Di dalam hadis juga disebutkan bahwasanya Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Seluruh umatku pasti masuk ke dalam al-jannah illa man aba kecuali memang kecuali orang-orang yang memang enggan untuk masuk ke dalam al-jannah maka para sahabat heran terheran-heran ketika mendengarkan sabda Rasulullah alaihi wasallam tersebut mereka bertanya qalu ya Rasulullah wa man ya'ba wahai Rasulullah siapa orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam al-jannah maka Rasulullah menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, barang siapa yang mengikuti sunnahku dan mengamalkan sunnahku, maka dia akan masuk dalam al-jannah. Namun barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mau mengikuti sunnahku dan tidak mau mengamalkannya, faqad aba, maka dialah hakikatnya orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam al-jannah. Dan masih banyak ayat-ayat serta hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan at-tamassuk bis sunnah. Ya, at-tamassuk bis sunnah berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara sifat almaratus salihah yang lainnya adalah al-musara'atu ilal khair. Ya, al-musara'atu ilal khair. Bersegera untuk menjalankan amalan-amalan kebaikan. Banyak ya dalil-dalil yang menyebutkan tentang hal ini di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastabiqul khairat." Fastabiqul khairat. Bersegeralah untuk menjalankan amalan-amalan kebaikan. Begitu juga dalam ayat yang lain, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan bersegeralah kalian untuk menuju jannahnya jannatullah yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa dan juga dalam hadis yang lain yang menghasung kita untuk al musaratu ilal khair bersegera melakukan amalan-amalan kebaikan terutama di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah ini Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Badiru bil a'mal." Bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan soleh. Ya, al-mubadaratu bil a'mal as-salihah. Kenapa alasannya fitanan kapitoil lailil muglim? Karena sungguhnya fitnah-fitnah itu datang bertubi-tubi seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yang mana ketika fitnah itu datang, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Seorang pria, ya, seseorang yang pagi harinya masih mukmin, dia di sore harinya menjadi kafir. Naudzubillah. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira atau berjalan di sore hari dalam keadaan mukmin namun di pagi harinya dia menjadi kafir. Nauzubillah. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya karena sedikit dari bagian dunia ini. Karena sedikit dari harta benda dunia yang fana ini. Menjual agamanya karena sedikit bagian dari dunia yang fana ini. <coughs> Maka juga termasuk al-makhraj minal fitan, jalan keluar dari fitnah fitnah-fitnah yang terjadi adalah dengan al-musara'atu ilal khair wal mubadaratu bil a'mal as-salihah. Bersegera untuk menjalankan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh yang dengannya bismillah kita akan terbebas dari dan selamat dari al-fitnah. Dan tentunya al-a'mal salihah wal khairat adalah umum ya, umum. Sifatnya umum. Baik yang ibadah mahdoh, salat, puasa maupun ibadah-ibadah yang lainnya dan termasuk amalan al-khairat adalah at-tafaqquh fid din menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak sifat-sifat al-maratus yang lainnya. Insyaallah kita cukupkan pada pertemuan kita kali ini sampai di sini ya. Dan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya menyebutkan sifat-sifat wanita salihah yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. وصلى الله وسلم وبارك ala Muhammad محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين